Inna Allah farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantakihuha fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhatu anha Sesungguhnya Allah mewajibkan yang wajib-wajib Maka jangan dilalaikan dan memberi batasan-batasan maka jangan dilanggar dan mengharumkan beberapa perkara maka jangan engkau melanggarnya dan mendiamkan perkara-perkara bukan karena lupa tetapi rahmatan ghairu nisyan maka jangan kalian membahas-bahasnya la alu intub dalakum tasukkum Jangan bertanya-tanya sesuatu yang kalau dijawab malah memberatkan. Sampai pada ucapan Ibnu Wajab rahimahullah, "Faqad ikhtalafa al-ulama fil jihad." Berselisih para ulama tentang jihad. al huwa wajibun am la? Apakah dia wajib atau tidak? Fa'ankara jama'atun minhum wujubahu. Beberapa golongan dari ulama mengingkari wajibnya jihad Artinya tidak wajib. Di antaranya apa? wa Amr ibn Dinar wa ibn Shubrumah wa la'allahum aradu hadal ma'na. Sepertinya yang mereka maksudkan adalah makna yang sedang kita bahas. Artinya fardunya bukan fardu ain. Wa qala ta'ifatun huwa wajibun. Segolongan yang lain menyatakan wajib. Minhum Sa'id bin Musayyib wa Maqhul ولعلهما arada وجوبه على الكفاية sepertinya yang dimaksud oleh keduanya adalah wajib kifayah bukan wajib ain qala Ahmad fi riwayat Hanbal al ghazu wajibun 'ala an-nasi kullihim كوجوب الحج فإذا ghaza بعضهم أجزأ عنهم Wala budda linnasi minal Seperti Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya dari riwayat Hambal beliau pernah berkata al-ghazwu yang namanya perang itu wajib atas manusia seluruhnya seperti wajibnya haji. Tetapi kalau sebagian mereka sudah berjihad maka cukup. Wala budda linnasi minal Pokoknya manusia harus ada jihadnya. Kaum muslimin harus ada jihadnya. Kalau seperti ini, maka maknanya fardu kifayah. Karena kalimatnya, Ida ghaza ba'duhum adza'a. Kalau sebagian mereka sudah bangkit berjihad, itu cukup. Wasala'ahul marwadi. Marwadi pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang jihad. Afardunhu, apakah dia wajib? قال قد اختلفوا فيه telah berselisih para ulama وليس هو مثل الحج dijawab diluruskan bahwa itu tidak seperti haji wajibnya memang wajib seperti haji wajib tetapi tidak sama dari sisi lain apa maknanya muraduhu anna al-hajj la yasqut amman lam yahujj ma'al istita'ati bihajji bihajji ghairihi bi khilaf al-jihad Tidak sama dengan jihad maksudnya dari sisi bahwa dia tidak gugur atas siapa yang belum haji kalau sudah ada yang haji. Beda dengan jihad. Kalau sudah ada yang bangkit untuk berjihad, maka yang lain gugur. Wasuila anin nabil Mata yajib. Ditanya pula tentang nabir nabir itu berangkat berjihad. Kapan diwajibkan? Qala amma ijab Fala adri. Adapun tentang wajibnya, aku tidak tahu. Walakin idha khawfu ala anfusihim. Tetapi kalau mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka, maka alaihim an yakhruju atas mereka untuk keluar. Berangkat berperang. Wadahir, wadahiru hadha, at tawakuf fi itlaqi lafzil wajib. Tampaknya dari ucapan Imam Ahmad bahwa beliau tawakuf untuk menyebutkan kalimat wajib. Tergantung keadaan. Alam alam ya'ti fihi lafdul ijabi tawarru'an. Beliau tawakuf tidak mau mengucapkan kalimat wajib pada perkara yang tidak ada padanya kalimat wajib. Dan ini warah, namanya, kehati-hatian. Tawarru'an, karena kehati-hatian beliau. Kalau kalimatnya tidak wajib, ya tidak wajib. Bukan tidak wajib, tidak harus Lafat wajib tidak ada. Wajibun seperti perkara yang lain. Sebutkan wajib. Tapi perkara jihad tidak demikian. Maka beliau menyatakan ada wajibnya tidak ada. Tetapi kalau keadaan mengharuskan kamu keluar, harus keluar. Berarti barakallahu fikum jihad adalah satu ibadah yang sedikit unik berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada yang wajib, ya wajib. Ada yang sunnah, ya sunnah, mustahabah ada yang e, fardunya alal kifayah seperti salat jenazah. Tetapi ada satu ibadah yang apakah dia wajib, apakah dia fardu ain, atau apakah dia fardu kifayah, atau hanya anjuran hmm. berbeda-beda setiap keadaan, tergantung keadaannya. Ini jihad. insyaallah Sehingga kalimat Rasulullah SAW, tidak tunfirtum fanfiru. Kalau kalian diperintah untuk berangkat, berangkatlah itu wajib. Baik, tetapi ketika ada yang tanya, e, aku pengen jihad, tetapi orang tua aku begini, begini, begini. fasi fajahid. Maka pada kedua orang tua mula berjihadlah. Disuruh untuk mengurus orang tuanya. hati tidak wajib. Ini yang menjadi ikhtilaf para ulama. Sehingga bahasan Imam Ahmad, adapun wajib aku tidak tahu, tetapi kalau mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka, maka lawan. Walidhalika tawakuf fi إطلاق لفظ haram ala ما اختلف Demikian pula Imam Ahmad berhati-hati tidak mau menyebutkan kalimat haram pada perkara yang diperselisihkan. Haram atau tidak haram. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Maka ketika Imam Ahmad ditanya, Beliau tidak akan memakai istilah haram begitu. Beliau akan mengatakan sebagai tinggalkan. Kamu akan selamat kalau kamu tinggalkan dia. Karena ulama sebagai mengatakan wajib, sebagai mengatakan makruh. Maka ditinggalkan, kamu akan selamat. Tawarru'an. Karena kehati-hatian beliau dari lafz haram pada perkara yang ta'aradat adillatuhu min nususil kitab aw sunnah yang berselisih atau saling bertentangan dalil-dalil dalam kitab wa sunnah. Tentunya maknanya terakhirnya tampak seperti berselisih. Faqala fi mut'atin nisa la aqulu hiya haram walakin yunha anhu. Masalah mut'ah kami mut'ah beliau mengatakan aku tidak menyatakan bahwa itu haram tapi aku mengatakan bahwa itu dilarang. Apa bedanya dilarang sama haram? Barakallahu fikum. Hanya saja kalimat haram butuh dalil. Apakah ada dalil yang langsung menyatakan haram? Tetapi dilarang jelas. Disebutkan para khalifah khulafaur Rasyidin menyatakan jangan. Siapa yang melakukan mut'ah akan aku rajam. Kata Imam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walam yatawaqqaf fi ma'na at-tahrim dia tidak memakai istilah haram. Walakin fi itlaqi lafzihi liikhtilafin nususi was sahabati fihim karena berselisihnya nas-nas dan berselisihnya para sahabat padanya. Jangan salah paham dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Walaupun kalimatnya liikhtilaf an-nusus was sahabati fiha berselisih para sahabat ada yang menyatakan bahwa itu tidak mengapa. Tetapi Umar menyatakan, kalau engkau melakukannya, akan aku rajam. Wallahi akan aku rajam. Terhadap sahabat yang tadi mengatakan, boleh. Ikhwan bin Azzaqumullah, walaupun sudah jelas Imam Ahmad dan yang lainnya menyatakan yang rajih, yang benar, yang sahih, bahwasanya mut'ah itu diharamkan ila yaumil qiyamah. Karena itu jadi tetapi karena istilah tersebut Imam Ahmad berhati-hati dengan istilah haram. Tetapi pakai istilah dilarang. Itu dilarang. Hadza huwa sahih fi tafsir kalam Ahmad. Dan itu yang benar dalam tafsir ucapan Imam Ahmad tadi ketika menyatakan bahwasanya jihad itu kalau wajibnya aku tidak tahu. Tetapi kalau kalian dalam keadaan mengkhawatirkan diri-diri kalian, maka kalian wajib atau kalian hendaklah kalian melawan. Begitu bahasanya. Wa qala bil jam'i bainal ukhtaini al yamin. La aqulu haram, walakin yunha anhu. Yang gini-gini biasanya dibahas dalam kitab yang judulnya Al-Madkhal. Al-Madkhal itu pintu masuk ada al-madkhal li madhabi Imam Ahmad ada al-madkhal li madhabi imam Malik dan seterusnya apa mak maknanya pintu masuk kita harus kenal istilah-istilah para ulama istilahnya Imam Ahmad perkara yang haram kalau masih ada sesuatu yang dipersisikan walaupun beliau berpendapat haram beliau tidak pakai lafaz haram yunha anhu itu dilarang padahal para ulama lain memakai istilah haram tapi beliau berhati-hati. Seakan-akan beliau memahami bahwa haram itu artinya Allah melarang. Tidak berani. Atau Rasulullah melarang. Tetapi itu perkara yang dilarang, perkara yang jelek. Atau paling sedikit kalimat itu. Ada yang seperti ini, sayyi, jelek, tinggalkan. Yang demikian adalah tawarru. Demikian pula pada madhab, misalnya madhal, pada madhabnya Hanafiyah, membedakan antara fardu dengan wajib. Yang tegas diwajibkan di dalam Quran dan Sunnah secara ijma dikatakan fardu. Tetapi yang disebutkan dalam satu hadis saja dikatakan wajib. Ila akhir. Imam Syafi'i menyatakan akrah bukan maknanya makro, Maknanya haram. Ini juga para fikum perlu dipelajari dalam al-madkhal, pintu masuk kepada madhabnya Syafi'i. Beliau menyatakan akrahu dhalik. Aku tidak suka yang demikian. Aku benci padanya. Seperti Imam Ahmad. Maksudnya bahwa itu adalah perkara yang dilarang. Tetapi memang ada permasalahan di sana. Maka beliau tidak memakai lafaz haram dengan tegas. Tapi beliau menyatakan akrah Dan aku tidak suka ini dikerjakan oleh kaum muslimin. Yang seperti ini. Barakallahu fikum. Tapi ternyata karahiyahnya karahiyatut tahrim. Bukan karahiyatut tanzih. Wallahu ta'ala a'lam kembali kepada kita. Demikian pula tentang masalah mengumpulkan dua saudara perempuan kakak beradik dengan milik yamin tetapi dalam masalah budak. Kalau masalah menikah itu jelas haramnya tidak syah lagi. <coughs> Karena Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa anta jma'u bainal Dilarang kalian untuk mengumpulkan kakak beradik untuk istri kalian atau seorang dengan bibirnya tidak boleh dalam haji. Ya. Pernahkan Ponakan dengan bibirnya jadi istri kita semua nggak boleh. Kakak berada jadi istri kita semua nggak boleh. Tapi sekarang budak. Kami punya budak lima. Di antara budak-budak ini ada dua kakak beradik perempuan semua. Bolehkah dua-duanya diperlakukan sebagaimana budak? Jadi boleh dijimai kedua-duanya. Dikatakan fil jam'i bainal ukhtain bimilkil yamin. Bagaimana hukumnya? La aqulu haram. Kata Imam Ahmad, aku tidak menyatakan haram. Tetapi dilarang. Jangan. Ya. Tidak boleh. Wasahihi fi tafsirihi annahu tawaqqafa fi itlaq lafzil haram duna ma'naha. Berarti beliau itu semuanya menghindari lafaz haram saja pada perkara yang ikhtilaf, bukan maknanya. Maknanya diterima, beliau mengatakan tidak boleh. Haram. Tapi lafaz haram dia nggak berani. Barakallahu fikum. Wa hadha kulluhu ala al wara' fil kalam dan itu adalah bentuk kehati-hatian dalam ucapan. Hadaran minat dukhuli tahta qawlihi ta'ala. Dan ini hadaran sebagai peringatan untuk masuk ke dalam ayat Allah. Ini hati-hati jangan sampai masuk ke dalam ayat Allah wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al takut masuk di sini Allah katakan jangan kalian berbicara pada apa yang kalian sifat dengan lidah-lidah kalian. Ini halal, ini haram. Terhadap atau atas nama Allah. Jangan. Jangan sampai engkau berdusta atas nama Allah. Nyatakan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Sehingga beliau tidak berani menyatakan ini haram. Tak pada perkara yang masih ada persisaan di sana. Walaupun beliau berpendapat yang benar haram. Tapi lapatnya nggak pakai itu. Takut kena ayat ini. Dan menyatakan itu dilarang. Kalau Imam Syafi'i Aku gak suka yang begitu. Itu perkara jelek. Utruku, tinggalkan dia. Sebaliknya orang yang tidak punya warak perkara yang sifatnya duniawi pakai lafaz haram. Ya memang al-lafdhu ala niyatil lafz. Memang lafaz itu tergantung niat orang yang melafatkan. Tetapi khawatir orang akan memahami salah. Awas, jangan keluar haram keluar sama masuk dikatakan haram itu dari mana? Apa dalilnya ila akhir. Ini barakallahu fikum perkara yang sungguhnya bukan syariat malah. Larangan dari dia terhadap keluarganya, anaknya, istrinya. Tetapi pakai lafaz haram. Ini juga terlalu berani memakai istilah haram. Adapun Imam Ahmad sebaliknya sangat berhati-hati memakai istilah haram. Walaupun pada perkara yang sesungguhnya beliau berpendapat itu perkara yang haram, tapi beliau tidak pakai lafaz itu. Karena nggak langsung dengan Quran, nggak langsung dengan hadis. Tetapi kesimpulan dari para ulama dan itu pun ada khilaf fi, maka beliau akan berkata perkara itu jelek, perkara itu dilarang, jangan kerjakan. Haram, aku tidak menyatakan itu haram, tapi tinggalkanlah. Barakallahu fiikum. Maknanya diterima, lafaznya dia tidak mengucapkannya. Qala Rabi ibn Kok tidak terbalik ya? Rabi Ibnu Khaisan. Tidak Hussein berarti. Liyattaqi ahad la yattaqi atau liyattaqi ahadukum an yaqula ahallallahu kada wa harrama kada. Fa yaqulu Allah kadabta lam uhilla kada wa lam uharrim kada. Kata Rabi Ibn Khaitan Abu Ibn Husain, liyattaqi ahadukum. Hendaklah berhati-hati salah seorang kalian dalam berbicara. Ini Allah halalkan, ini Allah haramkan, ini Allah larang, ini Allah perintahkan. Jangan sembarangan kalian mengatakan seperti itu, tiba-tiba Allah akan mengatakan di sana, Kedapta, engkau berdusta, aku tidak mengharamkan itu. Engkau berdusta. Aku tidak menghalalkan yang ini. Hati-hatilah. Jangan sembarangan berbicara hada halal, hada haram. Ternyata Allah mendustakan. Berarti kena ayat yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Dia berbicara atas nama Allah apa yang dia tidak tahu. Ada pun yang disebutkan dalam Quran sebagai haram selesai. Kita akan mantap menyatakan khamr haram. Ayat yang menyatakan siapa haramallahu fi kitabih. Allah mengharamkan dalam kita. Tetapi masalah-masalah tadi bagaimana? Ma aqulu anna hadha haram walakin yunha an. Saya tidak mengatakan bahwa itu Allah haramkan, tapi itu dilarang. Para salah memperingatkan dan melarang yang perkara yang demikian. Atau perkara itu jelek, aku tidak suka, aku benci perbuatan seperti itu. وقال ابن وهب سمعت مالك بن انس يقول أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل أكره هذا ولا أحبه ولا يقول حلال ولا حرام kata Ibn Wahab aku mendengar Imam Malik bin Anas berkata Adraktu ulama ana aku dapati para ulama kami salah seorang mereka kalau ditanya apa hukumnya beliau atau mereka akan menjawab akrahu hadha. Aku tidak suka yang demikian. Wala uhibbu. Aku tidak suka yang seperti ini. Aku benci. Akrah, aku benci. Wala uhibbu, aku tidak suka. Wala yaqulu halalun aw haram. Mereka tidak menjawab halal, haram. Tidak menyatakan seperti itu. Ini juga sama tawarru'an minhum. Karena kehati-hatian mereka. Tentunya pada perkara yang bukan tegas dalam Quran haramnya atau halalnya tapi pada fatwa sifatnya. Seperti Imam Syafi'i ketika ditanya masalah musik, beliau katakan anak akrahu dhalik. Aku benci yang demikian, aku tidak suka. Ternyata dipahami oleh murid-muridnya bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dengan akrah karahiyat tahrim. Yang dimaksud haram. Cuma beliau menghindari lafaz haram karena tidak tegas dalam Quran tapi disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat. hadis. Qala disebutkan Amma ma hukiya an Ahmad annahu qala kullu ma fi salati fa huwa fardun. فليس كلامه كذلك وإنما نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال كل شيء في الصلاة مما وكده وكده الله فهو فرض هذا هو ucapan Imam Ahmad semua apa yang dalam sholat adalah fardu. Ini sebaliknya dari yang tadi. Kalian sangat berhati-hati di sini sebaliknya. Masa semua dalam sholat adalah fardu? Kan dalam sholat ada yang fardu-fardu, ada yang wajib-wajib, ada yang mustahabat, ada yang ikhtilaf ulama. Apakah dikatakan setiap sholat atau seluruh apa dalam sholat adalah fardu? Ternyata itu nukilannya yang salah. Falaysa kalamuhu kadzalik, ucapan beliau tidak demikian. Inna mana anhu ibnuhu, bahwasanya dinukil ucapan beliau oleh anaknya Abdullah bin Imam Ahmad Anahu qala bahwa beliau berkata kullu syai'in fis salati mimma wakkadahu Allah. Segala sesuatu dalam salat yang sudah ditegaskan oleh Allah maka itu wajib. Apa saja yang ditegaskan oleh Allah Taala? Semua dalam salat yang ditegaskan dalam Quran bahwa fardun apa saja? Qumu lillahi qanitin. Berdiri. Itu Allah katakan wasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian dan beribadahlah. Maka sujud juga wajib. Warka'u ma'arraqi'in. Maka ini juga harus. Semua yang akadahu, yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, maka itu wajib hukumnya. Itu ucapan Imam Ahmad yang sebenarnya. وهذا ya'ud ila ma'na qawlihi Innahu la fard Innahu la farda illa ma fil Qur'an. Dan ini makna ucapan beliau itu kembali kepada ucapan annahu la fardu atau la farda illa ma fil Qur'an. Tidak ada yang fardu-fardu kecuali apa yang ada dalam Qur'an. Walladhi wakkadahu Allah min amri salati dan semua yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran dari urusan salat maka itu fardu. Seperti al-qiyamu qumu lillahi qanitin berdirilah kalian untuk Allah wal qiraah Taqra'u ma tayassara minal quran disuruh membaca wal ruku' warka'u ma'ar raqi'in sujud wa'budu lillahi wasjudu وإنما قال آمن هذا لأن بعض الناس كان يقول الصلاة فرض والركوع والسجود لا فرض Kenapa Imam Ahmad bicara seperti itu? Karena ada orang yang berkata, memang sholat fardu, tetapi rukunya, sujudnya, aku tidak berkata bahwa itu fardu. Maka Imam Ahmad membantah dengan kalimat tadi, semua dalam sholat yang ditegaskan dalam Quran, maka itu fardu. Karena ada yang menyatakan innahu sunnah katanya. La fardu. Fala. Waqad su'ila Malik ibnu Anas amman yaqulu dhalik. Imam Malik pernah ditanya. Anas bin Malik rahimahullah. Malik bin Anas afwan. Farahu Ketika ada yang berkata sujud dan ruku itu tidak harus. Itu sunnah saja. Apa kata Imam Malik? Kafarahu dikafirkan oleh beliau. Saya menyatakan tidak harus kafir. Faqila lahu yata yata'awwal, sunya dia muawil menakwil-nakwilkan fala'anahu. Maka Imam Malik melarangnya. La'anahullah. Ketika dikatakan dia menentang wajibnya, dikatakan kafir. Tapi dia sungguhnya bukan langsung menentang. Dia ternyata awal menakwil-nakwilkan sana kemari. Kala la'anahullah. Semoga Allah melaknatnya. Wa kala laqad kala qawlan 'aziman. Sungguh orang ini telah berbicara dengan ucapan besar. Wa Abu Bakar An-Nisaburi fi kitab Manaqib Malik min wujud anhu. Telah dinukil oleh Abu Bakar An-Nisaburi dalam kitabnya Manaqib Malik dari sekian banyak jalan atau sekian banyak sisi tentang Imam Malik mengucapkan seperti itu pada orang yang berkata ruku dan sujud tidak harus. وروى أيضا بإسناده عن عبد الله ابن عمرو ابن ميمون ابن الرماح قال دخلت على مالك ابن أنس فقلت يا أبا عبد الله ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة Wahai Abu Abdullah, apa dalam salat ini yang wajib, yang fardu dan apa yang sunnah? Atau dikatakan apa yang nafilah? Faqala Malik, kalamuz zanadiqah, akhrijuh. Ini ucapan zindiq, keluarkan dia. Disebutkan dengan pertanyaan padahal apa yang wajib dalam salat dan apa yang nafilah. Kalau akhirju, kalau zanabiqah, ini ucapan orang-orang yang zindiq. Wanakala Ishaq ibni Mansur yani Imam Malik tidak suka pertanyaan seperti itu. Apa yang merupakan salat kerjakan semuanya. Apa yang merupakan aturan salat kerjakan. Nggak perlu nyatakan mana yang perlu yang boleh ditinggalkan, mana yang tidak boleh ditinggalkan. Wa naqala Ishaq Ibn Mansur an Ishaq Ibn Rahuyah أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب kata Ishaq Ibn Mansur dari Ishaq Ibn Rahoya Ishaq dari Ishaq Ishaq Ibn Mansur dan Ishaq Ibn Rahoya bahwasanya beliau mengingkari pembagian sholat dibagi-bagi yang ini hak boleh ditinggalkan yang ini harus dikerjakan ila akhir. Faqala kullu ma fi salati huwa wajib. Semua apa yang ada dalam salat maka dia wajib. Wa asyara ila anna minhu ma tu'adu salah bitarkihi wa minhu la tu'ad. Imam Malik hanya berkata, hanya saja ada yang harus diulangi salatnya, ada yang tidak. Tapi semua sholat itu satu kesatuan harus kamu kerjakan lengkap. Sempurna. Tetapi kalau yang ini ditinggalkan, ulangi sholatnya. Kalau yang ini ditinggalkan, sholatnya sah. Lihat bahasa beliau. Rahimahullah. Untuk menunjukkan bahwa kita kaum muslimin jangan menggampang-gampangkan sholat dengan alasan yang ini nafilah. Yang ini gak harus. Yang ini gak apa-apa tinggalkan. Yang ini ilah akhirnya. Jangan. Salat itu satu kesatuan. Apa itu salat yang Allah katakan aqimus salat? Definisi salat adalah ibadah kosong dari perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Itu salat. Maka ketika Allah katakan tegakkan salat, ya itu salat. Lengkap sempurna. Jangan dibagi-bagi. Itu ucapan Imam Malik yang beliau khawatirkan adalah meremehkan yang dianggap tidak wajib kemudian mementingkan yang wajib saja. Ini yang bahaya. Sehingga beliau menyatakan ini ucapan oh, ini ucapan zindiq, keluarkan orang ini. Bahwa salat tidak dibagi-bagi seperti itu. Semuanya kerjakan. Hanya saja ketika ada yang kelupaan ini atau ada yang ulangi salatnya. Kalau itu nggak perlu diulang, sudah sah salatnya. Berarti tetap semuanya ada perbedaan-perbedaan. Tapi Imam Malik tidak mau kita membedakan. Ini bukan permainan bahasa. Perbedaan itu ada. Imam Malik itu mengatakan ini kalau ditinggalkan harus diulang. Ini kalau tinggalkan tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa itu tidak perlu diulang. Tetapi ketika berbicara apakah perlu dikerjakan, kerjakan semuanya. Kerjakan semuanya. Jangan kamu remehkan yang kecil. Yang kamu anggap kecil itu membuat Imam Malik marah. Ada seorang yang bertanya pada Imam Malik rahimahullah di depan khalifah, apa hukumnya ini? Orang itu merasa tahu jawabannya, tapi pengen menegur secara halus kepada khalifah. Apa hukumnya seperti ini? Kata Imam Malik, La adri, aku tidak tahu. Orang itu heran. La adri, engkau tidak tahu? Ini masalah sepele, masalah kecil. Sebenarnya aku tahu jawabannya, hanya saja aku khawatir uh, supaya dari mulutmu berbicara bukan dari aku. Marah Imam ya, Malik ketika dikatakan ini perkara kecil. Laisa fiddi. Enggak ada dalam agama masalah kecil. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu masalah yang kecil dalam agama. Semuanya akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban Imam Malik rahimahullah yang kemudian dibawa oleh para ulama untuk memperingatkan kita kaum muslimin agar menghormati sunnah walaupun tidak wajib, apalagi yang wajib. Jangan meremehkan, jangan mengecilkan. Mudah-mudahan dipaham. وسبب هذا والله أعلم أن التعبير بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون أي masalahnya sebabnya kenapa Imam Malik marah dengan pertanyaan tadi Padahal pertanyaan yang mungkin sepintas wajar. Santri di kelas tanya Ustaz, e, dalam sholat itu mana yang wajib-wajib, mana yang mustahab, mana yang kan gitu. Akan dijawab yang ini rukun, yang ini wajib, yang ini mustahab. Apa rukun? Rukun yang kalau tidak dikerjakan sholatnya tidak sah. Wajib yang harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan dosa. Tetapi sah sholatnya mustahabat apa yang kalau ditinggalkan tidak mengapa dan sholatnya sempurna atau sholatnya sah. Tiga, rukun wajib. Apa di antara contoh wajib? Membaca doa setelah tasyahud. sebagaimana ulama menyatakan wajib. Kalau tinggalkan dosa. Tetapi sholatnya sah, sah sholatnya. Adapun yang berdiri ruku sujud kalau disengaja ditinggalkan tidak sah sholatnya kecuali kalau ada uzur seperti orang yang tidak bisa berdiri maka dia duduk ila akhir. Tetapi Imam Malik marah apa sebabnya? Anna ta'bir bahwa ungkapan orang tadi seakan-akan mengecilkan perkara-perkara yang tidak wajib. Yubdi ila tahawun nantinya akan menyia-nyiakan dan meremehkan. Tahawun menggampang-gampangkan. Bifili zalik tidak wajib ini. Tidak harus ini. Bukan rukun saja. Wa ila zuhdi fihi wa tarak wa tarakahu. Ila zuhdi fihi wa tarkihi. Dan juga khawatir akan zuhud. Zuhud itu tidak butuh. Enggak ah, wajib. Enggak harus kok. Wa tarkihi akhirnya meninggalkan. Wa ada khilafu maqsud syari' min al-hadd alaih maka itu menyelisihi dari apa yang dianjurkan dalam syariat yaitu menganjurkan agar mengerjakan semuanya. Nabi menyuruh kerjakanlah. Allah menyuruh kerjakanlah. Kemudian kamu menyatakan tidak harus. Kan kurang aja. Walaupun benar-benar hukumnya itu lah Nabi bahasanya bahasa anjuran. Sedangkan orang tadi bahasanya bahasa sebaliknya. Nggak, nggak harus kok, apa-apa ditinggalkan juga. Ya dikhonimdina azakumullah. Makanya beberapa tidak marah, marah besar ketika ada seorang dai yang menyatakan bahwa cadar tidak wajib. Mengapa? Padahal beliau membawakan ucapan Syalbani tidak wajib. Karena bahasa mereka mengucapkan tidak wajib menentang orang yang sedang menganjurkan pakai cadar dengan wajib. Jadi para akhwat ini mendengarkan para dai yang menyatakan wajib, ucapan Syekh bin Bas, ucapan Syekh Utsaimin, ucapan masyayikh kibar. Tiba-tiba orang tadi berkata, "Enggak wajib." Sadar itu enggak wajib. Apa kira-kira itu? Marahnya karena apa? Bukan karena kita tidak mau beda pendapat. Beda pendapat wajar kalau itu adalah istihadiyah dari para ulama. Tetapi lihat mau kamu di mana. Ini sedang menghancurkan sesuatu yang baik kamu menentang sesuatu yang baik. Apa maknanya tidak wajib itu? Ya hada, ya tidak ini ditanya. Kamu maksudnya apa mengatakan tidak wajib? Karena itu bahasa politikus. Hukum itu lima. Wajib, haram, mustahab, makruh, dan mubah. Kamu mengatakan tidak wajib. Tidak wajib itu masih ada empat kemungkinan. Kalau tidak wajib masih ada empat kemungkinan. Apa haram? Sadar itu makruh. Ya sunnah sih. Tapi kenapa kamu tidak menyatakan bagus itu sunnah? Harusnya itu pendapatmu, iya kan? Sunnah kan? Apa makna sunnah? Makna sunnah itu artinya dikerjakan lebih baik. Harusnya kalau mereka mengatakan wajib, wajib, wajib, aku tanya sama kamu, ya apa memang hukumnya wajib? Memang dianjurkan. lah. Kan begitu. Klop. Ulama dengan ulama dulu tidak bertentangan, tapi kamu dengan kamu Bertentangan kenapa? Padahal yang dibawakan dalilnya sama. Karena engkau berbicara tidak pada tempatnya. Ini sudah mengatakan, pakailah cadar. Ini hukumnya wajib. Dia menentang. Siapa bilang? Tidak wajib itu. Tidak apa-apa, wajib. Apa maknanya? Jangan sampai sadar kan begitu. Hada jahlun baqi'. Kebodohan yang mengakar pada dia. Syekh Albani, istrinya bercadar, anak perempuannya bercadar, semuanya bercadar dan beliau menyatakan pakailah cadar. Kamu hijab yang sudah dipasang buka. Itu kebodohan namanya. Ketika di Pekalongan ada seorang muridnya yang taklid menyatakan dengan kalimat tapi dia bodoh dalil Ustaz. Riwayatnya sahih. Albani menyebutkan sekian. Apa itu? Baik. Anda mau tanya, kesimpulan Syekh Albani apa setelah mengumpulkan dalil-dalil yang katanya masih manuskrip ditemukan oleh Syekh Albani? Baik, apa kesimpulannya? Kesimpulannya sunnah, Ustaz. Tidak wajib. Sunnah. Apa maknanya sunnah? Ya dianjurkan. Baik, Mulai sekarang saya akan anjurkan dan kamu harus hukum. Diam dia. Pengong dia. Kan betul. Kalau itu anjuran kamu dan saya sepakat. Ayo kita anjurkan akhwat untuk memakai cadar. Jangan menentang orang yang sudah menyatakan pakailah saja, Ini kira-kira yang dimaksudkan oleh Imam Malik. Jangan kalian menyatakan sesuatu yang akhirnya orang meremehkan. Bahasanya mungkin benar, apa maksudnya mungkin benar, tapi karena bahasanya salah, jadi akhirnya kesannya meremehkan ibadah tadi. Sebagaimana bahasanya jamaah-jamaah kampung Arab. Nggak wajib, nggak wajib. Maksudnya tinggalkanlah, tinggalkanlah. Padahal itu sunnah dianjurkan untuk dikerjakan. Tapi bahasa tadi Rasulullah salam maaf ya seakan-akan menentang sunnah malah. Kayaknya berkata haram. Oh, tidak wajib kok dikerjakan. Dan tidak wajib itu sunnah. Sunnah itu dikerjakan. Dan itu Allah lebih baik. Kembali kepada kita, Idan apa yang dikhawatir oleh si Imam Malik rahimahullah? Qad yubdi ila tahawun. Akan membawa orang untuk meremehkan bifi'li dzalik untuk melakukannya atau ila zuhdi fihi wa tarkihi atau menjadi orang enggan untuk mengerjakannya atau bahkan meninggalkan sama sekali wa hadza khilaful maqsud dan itu menyelisihi maksud syariat yang dimaksudkan dalam Quran dan Sunnah apa itu at-targhib anjuran fihi bituruqil muaddiyah ila fi'lihi menganjurkan dengan bahasa-bahasa yang menyebabkan orang mengerjakan harusnya kan begitu kalau engkau wahai da'i menganggap itu sunnah tidak wajib, maka hendaklah engkau berbahasa dengan bahasa yang menyebabkan orang mengerjakan. Karena itu afdal. Sebagaimana hadis yang berbicara sunnah tidak wajib, bahasanya suruh mengerjakan atau jangan mengerjakan. Suruh mengerjakan, kerjakanlah, kerjakanlah. Muaddiyah membawa ila fi'lihi untuk melakukannya, wa tahsilihi untuk mewujudkannya Fa itlaqu lafdil wajib maka ucapan ungkapan lafaz wajib ad'a lebih memanggil orang untuk mengerjakannya waraghbah fi dan orang semangat mengerjakannya. Wa qad warada itlaqul wajib fi kalam asy-syari' ala ma la ya'sam bi tarkihi. Dan telah diriwayatkan ucapan kalimat wajib itlaqul wajib ini ucapan kalimat wajib dalam ucapan syariat atas perkara yang layak sampai tarkihi atas perkara yang tidak dosa kalau ditinggalkan tapi disebut dalam syariat wajib lihat ucapan Ibnu Rajab rahimahullah wala yu'aqab alaihi indal ajtari dan tidak dibalas artinya tidak dosa kalau dia tidak mengerjakannya dan itu kebanyakan ulama memahami seperti itu apa contohnya? Uslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Hadis sahih rawahu sab'ah. Diriwayatkan oleh sab'ah. Bukhari, Muslim, Ashabu Sunan, wa Imam Ahmad rahimahullah. Riwayat tujuh adalah Bukhari, Muslim, terus Ashabu Sunan yang empat. Satu lagi, Imam Ahmad Menyatakan uslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ternyata para ulama menyimpulkan bahwa itu tidak harus. Tidak wajib. bagaimana ini? Walaupun mereka sebagian justru yang jumhur menyatakan tidak wajib. Sedikit ulama yang menyatakan bahwa itu wajib. Wa kadzalika lailat ad-dhaif ya. Inda katsirin min ulama atau aktsarihim wa innamal murad bihi al-mubalaghatu fil hadd ala fi'lihi wa ta'kidihi. Demikian pula Lailatul Dhaif mungkin kewajiban untuk menghormati tamu sampai semalam. Tidak boleh untuk menyia-nyiakannya sampai sehari semalam. Sudah sehari semalam ditanya, emang ada perlu apa? Sebagian menyatakan tiga hari. Kalimatnya juga riwayat disebutkan wajib. Fal yukrim daifahu. Tapi sebagian ulama bahkan jumhur menyatakan kalau begini kalau begitu masih dikatakan tidak wajib. Apa maknanya barakallahu fikum? Pada perkara yang tidak wajib. Kadang-kadang seorang ulama menyampaikan bahasa bahwa itu harus kamu kerjakan. Ya, di zaman seperti ini kamu harus bertegang dengan sunnah agar kamu selamat. Harus berarti wajib. Nah eh, ini permasalahannya. Kan berbeda dengan yang tadi. Berbeda dengan boy pung tadi. boy kampung. Yang menyatakan tak wajib. Justru sebaliknya. Kadang mereka berbahasa seakan-akan setuju dengan mereka yang menyatakan wajib. Sebagian ulama menyatakan wajib, padahal dia berpendapat tidak wajib. Ya, dipakailah, pakailah, pakailah. Sampai pada ulama ulama menyatakan wajib. Sampai para ulama menyatakan wajib. Karena sangat tegasnya sunnah ini. Beliau berpendapat itu mustahabah. Tapi dia menyatakan, bahkan para ulama menyatakan wajib. ada Karena di samping fikih ada ta'abud. Masya Allah. Di samping fikih ada ta'abud. Seperti para ulama mengatakan Ibn Fiqh dan yang lainnya. Fikih itu menyatakan kalau ini roji, ini marjuh, ini mustahab, ini sunnah, ini fikih namanya. Ta'abud apa? Ta'abud beribadah pada Allah dengan sebisa-bisanya agar mereka mengerjakan apa yang baik. Sehingga kamu tahu itu sunnah secara fikih, tapi ta'abbudiyah kamu katakan kerjakanlah, kerjakanlah ya Ini sunnah muakkadah.